dalam kitab beliau Tali Lusaliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masuk kepada pembahasan yang baru setelah sebelumnya beliau membahas mengenai inna dan saudari-saudarinya. Beliau kemudian masuk pembahasan mengenai lallati linafyil jinsi, yaitu la yang menafikan seluruh jenis atau juga sering disebut sebagai la nafiyah lil jinsi. Kemudian beliau menyebutkan ma'naha wa amaluha wa syartu amaliha yaitu makna dari la nafiyah lil jinsi kemudian amalan atau fungsi dari la nafiyah lil jinsi Kemudian syarat bagi la nafiyah lil jinsi untuk dapat beramal atau berfungsi. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-197 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan amala inna ja'allila fi nakirah mufradatan ja'atka au mukarrarah. Jadikanlah bagilah itu amalan atau fungsi bagi inna. Namun isimnya, isim bagila tersebut itu adalah nakiroh. Berarti la itu dapat beramal seperti amalannya inna, ketika dia masuk kepada isim nakiroh. Mufrodatan ja'atka au mukarroroh. Baik la itu datang sendiri atau datang berulang. Artinya la nafiyah lil jinsi itu dapat datang sendiri. Seperti la ilaha illallahu. Atau juga dat dapat datang secara berulang seperti la haula wa la quwwata illa billahi. Maka di sini di bait ini dikatakan bahwa la itu dapat datang sendiri atau dapat datang secara berulang. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini. Hadza huwal qismu tsalitsu minal hurufin nasikhati lili betidai. Ini merupakan bagian ketiga dari huruf-huruf yang menasakh bagi ibtidak. Ya, huruf-huruf nasikh, huruf yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Ini bagian atau jenis yang ketiga. Karena sebelumnya kita sudah membahas dua, yang pertama adalah yang ma, la, lata, dan in yang serupa dengan laisa. Kemudian kelompok yang kedua adalah inna dan saudari-saudarinya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu la yang menafikan jenis. Wa huwa wa huwa lallati linafil jinsi. Jadi jenis ketiga dari huruf-huruf yang nasikh bagi ibtida itu adalah la yang menafikan jenis. Apa yang dimaksud dengan la nafiyah lil jinsi wal muradu nafyul khabari anil jinsi kullihi ala sabili listighraqi wasyumuli. Yang dimaksud dengan la nafiyah lil jinsi itu adalah menafikan khobar dari seluruh jenis. Berarti jenisnya itu adalah isimla. Isimla itu berupa suatu jenis yang menafik yang dinafikan keseluruhan jenis tersebut dari khobarnya. Dan penafiannya itu kullihi, seluruhnya, seluruh jenis ala sabilil istighraqi dengan jalan istighraq. Ya, istighraq itu asalnya adalah tenggelam, ya. Tapi maksudnya adalah secara menyeluruh. Artinya penafiannya itu secara keseluruhan. Wasyumuli dan juga penafiannya itu yang meliputi semua jenis tersebut. Misalnya apa? Fa'idha kulta, maka jika engkau katakan, La bustana muthmirun. Tidak ada kebun yang berbuah. Berarti di sini la kemudian isim la adalah bustana, kemudian muthmirun itu adalah khobarla. Maka apa arti dari jumlah ini? Faqad nafaita al ifmaro an jami'i afrodil basatini. Berarti la bustana muthmirun artinya faqad nafaital ifmaro an jami'i afrodil basatini. Maka sungguh engkau telah menafikan berbuahnya atau menafikan sifat berbuah dari seluruh individu kebun yang ada. Jadi semua jenis kebun, semua individu masing-masing kebun itu dinafikan ada yang berbuah. Jadi seluruhnya. Ya, menyeluruh dan mencakup semua kebun. Itu yang dimaksud dengan la bustana muthmirun. Wa ala hadha, maka melalui atau karena definisi ini la yasihhu antakula maka tidak boleh bagimu untuk mengatakan la bustana muthmirun bal bustanani. Tidak ada kebun yang berbuah, melainkan dua kebun. Kalau kita katakan demikian, maka kita tidak menafikan seluruh kebun itu berbuah. Karena apa? Karena masih ada dua kebun yang berbuah, berarti tidak keseluruhan. Tidak meliputi seluruh kebun. Maka tidak boleh dikatakan seperti ini. Mengapa? Li'anna hadha yakunu tanakudon. Karena dalam jumlah ini itu terdapat pertentangan atau kontradiksi. Asalnya itu dinafikan keseluruhannya, ternyata masih ada yang berbuah. Maka sifat dari la nafiyah lil jinsi itu menafikan keseluruhan ya keseluruhan jenis dari khobarnya. Jadi sesuatu yang dikhabarkan pada la nafiyah lil jinsi itu dinafikan pada seluruh jenis yang ada pada isim la bikhilafi lal amilati amala laisa. Ini berbeda dengan la yang beramal seperti amalannya laisa. Tadi yang masuk dalam kelompok pertama tadi ada ma, la, lata, kemudian in. Nah, apa perbedaannya dengan a, la yang beramal seperti amalannya laisa? fa innaha laisat nasson fil jinsi. Karena la yang beramal seperti amalannya laisa itu tidak tegas menetapkan penafian pada seluruh jenis. Jadi di sini ada perbedaan yang jelas antara la nafiyah lil jinsi dengan la yang beramal seperti amalan laisa. La nafiyah lil jinsi menafikan seluruh jenis. Sedangkan la, yang beramal seperti amalan laisa itu tidak tegas menetapkan penafian terhadap seluruh jenis. Dan bal tahtamilu nafyal wahidi wa nafyal jinsi. Ya, bahkan la yang beramal seperti amalan laisa itu memiliki kemungkinan menafikan satu saja. Ya, individu saja banafial jinsi, dan ada kemungkinan menafikan seluruh jenis. Berarti ada kemungkinan ini menafikan individu saja atau menafikan keseluruhan. Fa'in qattar taha nafiyatan lil wahidi jaza'an taqula maka jika engkau mentakdirkan atau engkau meniatkan bahwa la yang beramal seperti amalan jenis itu hanya menafikan satu individu saja, jaza antaqula, maka boleh bagimu untuk mengatakan la bustanun muthmiron bal bustanani. Bukan satu kebun yang berbuah, akan tetapi yang berbuah itu dua kebun. Kalau kita meniatkan ini sebagai menafikan satu individu kebun saja, maka boleh kita mengatakan demikian. Wa in taha nafiyatan lil jinsi lam ja, lam yajuz dzalika. Ya wa in taha nafiyatan lil jinsi lam yajuz dzalika. Akan tetapi jika engkau meniatkan bahwa la ini la yang beramal seperti amalan laisa ini menafikan seluruh jenis maka tidak boleh engkau mengatakan demikian, yaitu la bustanun muthmiron, bal bustanani tidak boleh. Karena apa? Tadi ada tanakut, ada pertentangan, ada kontradiksi. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Hadal Farku baina nau'aila Perbedaan ini yaitu perbedaan antara dua jenis la yaitu la nafiyah lil jinsi dan la yang beramal seperti amalan laisa khosun bima idza kana lismu mufradan kama mathalna maka perbedaan yang disebutkan di sini itu hanya khusus ketika isim dari la tersebut itu mufrad sebagaimana yang kita berikan contohnya. Berarti apa? Dikatakan la nafiyah lil jinsi itu menafikan seluruh jenis dan la yang beramal seperti amalan laisa itu tidak selalu menafikan seluruh jenis. Itu hanya khusus ketika isim la-nya itu mufrad. Ya mufrad di sini maksudnya bermakna tunggal bermakna tunggal, bukan musanna, bukan jamak. Fa in kana muthannan aw jam'an falihtimalu fi hima ma'an. Ya fa in kana muthannan aw jam'an falihtimalu fi hima ma'an. Akan tetapi jika isim itu musanna atau isim lanya itu jamak, maka kemungkinan-kemungkinan itu, tadi kemungkinan bahwa lanya itu menafikan seluruh jenis, atau lanya itu menafikan individu saja, itu terdapat pada keduanya. Ya, terdapat pada keduanya persamaan Berarti apa? Ketika isim la itu musanna atau jamak, baik la nafiyah lil jinsi atau la yang beramal seperti amalan laisa itu sama-sama memiliki kemungkinan menafikan seluruh jenis atau menafikan satu individu saja. Contohnya apa? Nahwu la aqilaini mutasyatimani. Ya la aqilaini mutasyatimani. Maka di sini lanya adalah la yang nafiyah lil jinsi. Karena peramalan seperti amalannya inna. Aqilaini ini isim la mansub. Mutasyatimani itu khabar la marfu. Ya, berarti ini ada kemungkinan menolak seluruh jenis atau ada kemungkinan hanya menolak pada dua individu saja. Tidak ada dua orang berakal yang saling mencaci. Kemudian contoh berikutnya, la mujiddina madhmumuna. La mujiddina madhmumuna. Tidak ada orang-orang yang bersungguh-sungguh yang tercela. Maka ini lainnya juga la nafiyah lil jinsi. Karena isim lainnya nya mujiddina mansub, Kemudian madmumuna khobar itu marfu. Ya, maka tadi juga mengandung dua kemungkinan tadi. wanahwu ya dan juga contoh yang ini la yang beramal seperti amalan laisa. La aqilani mutasyatimaini. La aqilani mutasyatimaini. Maka ini la-nya adalah la yang beramal seperti amalan laisa. Karena isim la aqilani itu marfu, kemudian khobar la mutasyatimaini itu mansub. Maka artinya juga sama, memiliki kemungkinan menafikan pada dua individu saja atau seluruh jenis. Tidak ada dua orang yang saling mencaci atau la mujiduna mazmumina. Tidak ada orang-orang yang bersungguh-sungguh yang tercela. Fa fi hadza ihtimalu nafil hukmi 'anil jinsi kullihi. Pada seluruh contoh ini itu ada kemungkinan bahwa dinafikan hukumnya dari seluruh jenis. Ya, jadi bisa jadi tidak ada dua orang yang berakal seluruhnya yang akan saling mencaci. Atau tidak mungkin seluruh orang yang bersungguh-sungguh itu tercela. Au nafyi qaidit tathniyati faqat au qaidil jam'i faqat. Atau bisa juga yang dinafikan itu ya ada ikatan, ya ada qaidnya diikatkan pada musanna saja atau diikatkan pada jamak saja. Ya, artinya bisa jadi ya tidak mungkin ada dua orang, ya, dua orang yang saling mencela. Ya, dua orang dua orang berakal yang saling mencela. Tidak ada. Tapi mungkin kalau tiga orang, empat orang itu bisa saling mencela. Ya, karena diikatkan, dikhususkan pada musanna saja atau la mujiduna madhmumina. Itu misalnya poinnya pengikatnya itu jamak saja. Ya, tidak mungkin orang-orang yang bersungguh-sungguh itu tercela. Tapi bisa jadi kalau dua atau satu orang saja itu tercela misalnya. Ya, ini hanya menunjukkan bahwa hukum tadi itu berlaku ketika isimla itu mufrad. Kalau mutsanna atau jamak itu tidak ada perbedaan antara la nafiyah lil jinsi dengan la yang beramal seperti amalan laisa. Kita kembali ke atas. Watu sama lan nafiyatu lil jinsi lat tabri'ata. Ya watu sama lan nafiyatu lil jinsi la at tabri'ata. Ya, dan la nafiyah lil jinsi ini juga disebut atau dinamakan sebagai la yang tabri'ah, yang membebaskan. Mengapa? tabriati afrodil jinsi an hukmil khobari. Karena la ini itu membebaskan seluruh individu jenis dari hukum yang diberikan oleh khobar la. Ya, karena itu juga dinamakan sebagai la at-tabari'ah. Wahia tukhtassu bihadihi tasmiyati. Dan la nafiyah lil jinsi itu dikhususkan dengan penamaan ini, yaitu la at-tabari'ah. Mengapa? Liquwati dalalatiha ala nafyil muakkadi aktsaru min ghairiha min adawatin nafil ukhra. Karena la nafiyah lil jinsi itu sangat kuat penunjukannya kepada penafian yang ditekankan. Ya. Dan kekuatan tersebut itu jauh lebih banyak, jauh lebih kuat daripada adat-adat penafian yang lain. Ya, jadi la nafiyah lil jinsi itu pembebasannya dari individu jenis itu yang paling kuat dibandingkan adat-adat penafian yang lain. Wahia ta'malu amala inna. Dan la nafiyah lil jinsi ini itu beramal seperti amalannya inna. Fatansibul mubtada asman laha maka la ini menasobkan mubtada menjadi isim bagi la. Ya, kita lihat catatan kaki. Ai lafzon au mahallan. La nafiyah lil jinsi itu menasobkan mubtada menjadi isim la baik secara lafat ataupun secara kedudukan. Ya. Jadi isim la itu mansubnya bisa secara lafat. Seperti apa tadi? la aqilaini mutasyatimani. Maka di sini aqilaini itu mansub. Tanda nasobnya adalah ya. Au mahallan atau bisa juga menasobkannya secara mahal. Bi an yakuna mabniyan alal fathi. Yaitu dengan cara membuat isim lanya itu mabni dengan fathah, mathalan. Sebagai contoh, fi mahalli nasbin, dan menempati kedudukan nasab. Kama sayati, sebagaimana akan datang contohnya. Kemudian kita kembali ke atas, wa tarfa'ul khobaro khobaron laha. Dan merofakkan khobar mubetada menjadi khobar bagila. Jadi tetap marfu' sawaan kanat sawaan kanat mufradatan ya sama saja baiklah itu datang sendiri kama fil mithali sebagaimana pada contoh-contoh yang telah berlalu au mukarrorotan atau la tersebut datang secara berulang kama sayati insya insyaallahu sebagaimana akan datang contoh dan penjelasannya insya insyaallahu kita lanjutkan. Wala ta'malu lannafiyatu lil jinsi illa bithalathati syurutin. La yang menafikan jenis atau la nafiyah lil jinsi itu tidak beramal seperti amalan inna, melainkan dengan tiga syarat. Al-awwalu syarat yang pertama an nasmuha wa khabaruha nakirataini. Jadi syarat pertama supaya la nafiyah lil jinsi itu beramal, isim la dan khobarnya itu harus sama-sama nakirah. Fala ta'malu fil ma'rifati. Maka la nafiyah lil jinsi itu tidak beramal seperti amalan inna ketika isim atau khobarnya itu ma'rifah. Wa qad waroda amthilatun qalilatun. Walaupun ya ada disebutkan dalam ucapan orang Arab contoh la yang beramal seperti atau la nafialil jinsi itu beramal seperti inna walaupun masuk kepada isim yang ma'rifah itu ada Ya, namun dengan contoh yang sangat sedikit. Ya, jadi ada contoh-contoh yang sedikit yang menyebutkan bahwa ketika la masuk kepada la nafiyalil jinsi masuk pada ma'rifah itu tetap beramal. Ja'a halismu ma'rifatan. Ya, pada contoh-contoh yang sedikit tersebut itu isimla itu ma'rifah. Kaqaulihim contohnya adalah ucapan mereka qadiyatun wala aba hasanin laha. Suatu perkara yang tidak ada Abu Hasan di dalamnya. Ya ucapan ini itu disandarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi yang dimaksud adalah suatu perkara yang tidak ada Abu Hasan di situ. Abu Hasan yang disebutkan di sini maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka apa penjelasannya di sini? Fa Aba Hasanin ismula. Maka Aba Hasanin pada jumlah ini itu isimla. Wa huwa ma'rifatun bil idhafati dan Abu Hasanin itu ma'rifah. Karena apa? Disandarkan kepada ma'rifah, yaitu alam Hasan. Jadi Abu Hasanin itu ma'rifah. Wahia mu'awwalatun indan nahwiyina. Dan bentuk ini, yaitu qadiyatun wala Abu Hasanin laha, itu ada takwilnya. Jadi takwil oleh para ulama nahwu. Ya, apa contoh takwilnya? Kaqauli ba'dihim. Ya, contohnya adalah ucapan sebagian ulama nahwu innahu ala hadfi mudhafin. Jadi di sini kalau pada qadiyatun wala aba hasanin laha itu ada takdirnya, ada takwilnya bahwa ada mudhaf yang dihapus. Ya, ada mudhaf yang dihapus. Apa itu? Ai wala mithla abi hasanin laha. Ya, dan suatu urusan yang tidak ada yang serupa dengan Abu Hasan di dalam perkara tersebut. Ya, ini ada ulama nahwu yang mentakdirkan demikian. wadzohiru dan kalau kita melihat secara zahirnya, zahir dari jumlah tersebut, annahu la da'iya li ta'wili. Ya sebetulnya tidak ada gunanya bagi kita untuk mentakwil ada mithla di situ. Ya, tidak perlu ditakdirkan wala mithla abi hasanin laha. Ya, tidak perlu, tidak ada gunanya. Mengapa litakallufihi? Karena ada takalluf di situ. Ya, ada urus malah kita mempersulit, memberatkan diri sendiri dengan mentakwil yang seperti ini. Ya. Bal tuqbalu hadhin nususu. Ya, bal tuqbalu hadhin nususu. Yang lebih tepat menurut beliau itu kita terima saja nas ini, ucapan ini, yaitu qadiyatun wala aba hasanin laha, kita terima saja biibqa ismila ma'rifatan dengan menganggap bahwa isim lainnya itu tetap ma'rifah ya apa hasanin ma'rifah tidak apa-apa kita terima duna muhakatiha namun kita tidak perlu menghikayatkannya artinya menjadikannya sebagai dasar untuk qiyas ya kita terima kita terima isimlah itu ma'rifah, namun kita tidak mengambilnya sebagai contoh untuk membuat jumlah baru. Ya, kita terima tapi kita tidak menghikayatkannya sebagai kias. Wa 'ala lughatil mashhurati. Maka kita cukup atau mencukupkan diri dengan dialek ya atau bahasa yang masyhur bahwa lana fialil jinsi itu hanya masuk pada isim dan khobar yang nakiroh. Kemudian athani, syarat yang kedua supaya lana fialil jinsi itu dapat beramal. Athani, syarat yang kedua, alla yufsala bainaha wa bainasmiha bifasilin yaitu antara is antara la nafiyah lil jinsi dengan isim la itu tidak diperantarai oleh suatu perantara. Atau mudahnya antara la dan isim la itu harus berurutan secara langsung. Tidak boleh ada perantaraan apapun. Contohnya apa? Ka'an yataqaddama khobaruha alasmiha. Contohnya adalah misalnya kita mendahulukan khobar la dari isim la. Urutannya menjadi la, kemudian khobar la, kemudian isim la. Ya, maka pada saat itu antara la dan isim la itu ada perantaranya. Apa perantaranya? Yaitu khobar la. Fa'in fusila ulghiyat. Kalau sampai ada perantaraan di antara isim la dan la nafiyah lil jinsi, maka amalannya batal, dibatalkan, ya ditinggalkan. Contohnya apa? La fi thawbi tulun wala qisarun. La fi thawbi tulun wala qisarun. Tidak ada dalam pakaian tersebut ya terlalu panjang atau terlalu pendek. Maka perhatikan asalnya itu la tula fi thawbi wala kisoro fi thawbi. Ya, baju tersebut tidak kepanjangan dan juga tidak kependekan. Namun di sini khobarnya yaitu fi thawbi didahulukan. Maka pada saat itu la tidak boleh lagi beramal, amalannya dibatalkan. Maka yang tadinya tula menjadi tulun. Tadinya Kisoro menjadi qisorun. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Safat ayat ke-47, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La fiha ghawlu wa la hum anha yunzafun. Tidak ada dalam khamar tersebut itu ya sesuatu yang memabukkan ya alkohol sesuatu yang memabukkan yang membahayakan jasad dan akal walahum yunzafuna walahum anha yunzafuna dan mereka tidak akan mabuk ya karena khamar tersebut kita lihat catatan kaki berkaitan dengan ayat ini. Ad-dhamiru ya'udu ala qawlihi ta'ala. Domir ha yang ada pada ayat tersebut kan tadi la fiha ghaulun wala hum anha yunzafuna. Ada ha di situ. Maka domir tersebut itu kembalinya ya'udu ala qawlihi ta'ala. Kembalinya kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang sebelumnya. Yaitu surat As-Sofat ayat ke-45. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yutafu alaihim bika'sim mim ma'in. Ya, di diedarkan ya diberikan kepada mereka uh, gelas ya wadah-wadah minum yang berisikan khomer dari sungai yang mengalir. Ya, maka kembalinya pada khomroh. Ai laisa fil khomroti ma yaghtalu uqulahum wa ajsamahum fa yahlikahum. Artinya apa? Khomer, ya khomer yang ada dalam gelas tadi yang diambil dari sungai yang mengalir, maksudnya khomer khusus bagi penghuni surga, itu tidak mengandung sesuatu yang dapat membahayakan. Ya, dalam khomer tersebut tidak mengandung sesuatu yang membahayakan akal mereka dan badan mereka fayahlikahum yang itu dapat menyebabkan mereka binasa. Karena khomer di dunia itu ya dapat membahayakan akal dan membahayakan badan. Tetapi khomer di surga itu tidak demikian. Ya maksudnya seperti itu ayat ini. Kita kembali ke atas. Athalithu syarat ketiga supaya la nafiyah lil jinsi itu dapat beramal seperti amalan inna alla yadkhula 'alaiha harfu jarrin yaitu la tersebut itu tidak didahului oleh huruf jar atau tidak kemasukan huruf jar karena kadang dapat ya ada kemungkinan la tersebut kemasukan huruf jar fa in dakhala 'alaiha batala 'amaluha. Kalau ada huruf jar yang masuk kepada la tersebut, maka batal amalan dari la nafiyah lil jinsi. Nahwu contohnya jitu bila kitabin. Jitu bila kitabin. Saya datang tanpa membawa buku. Maka perhatikan, di sini tidak dibaca jitu bila kitaba. Ya, tetapi amalannya batal menjadi majerur karena huruf jar yang masuk kepada la tersebut. Atau kita lihat penjelasan di catatan kaki terkait i'rab jumlah ini. yasihu fi hadal mithali wa shibahihi Anta baqa la ala harfiyatiha. Ya boleh pada contoh ini, tadi jitu bila kitabin, dan yang serupa dengan contoh tersebut, bahwa la yang ada pada jumlah tersebut itu tetap sifat hurufnya, kehurufannya itu tetap. Berarti walaupun bila kitabin, la itu tetap huruf. Kemudian jadi la itu tetap ada, tetap dianggap sebagai huruf. Wa yakunu harful jarri qad takhattaha. Dan kemudian huruf jar yang masuk kepada la tersebut itu melampaui, ya melampaui atau melewati la tersebut. Fa'amilal jarru fima ba'daha maka huruf jar tersebut kemudian beramal kepada yang setelah la tersebut. Contohnya tadi, bila kita bin. Maka huruf jar ba itu beramal kepada kita bin, melampaui la. Ya, kemudian walaisat zaidatan dan pada saat itu la bukan menjadi la zaidah, bukan la tambahan birragmi min annal amila takhattaha walaupun amilnya yaitu huruf jarba tersebut melampaui lanafiyah lil jinsi tersebut kenapa li annal qawla bi ziyadatiha yufsidul ma'na karena pendapat yang mengatakan bahwa la yang ada pada bila kita bin itu hanyalah tambahan, itu dapat merusak makna. Kemudian wayasihhu antaku nasman bima'na ghairu. Dan boleh juga la tersebut itu bukan lagi merupakan huruf, tapi dianggap sebagai isim. Ya. Jadi kalau i'rab yang tadi itu ketika la itu dianggap sebagai huruf. Nah, la tersebut itu boleh juga dianggap sebagai isim. Bimakna ghairu. Yang memiliki makna ghairu. Fayakunul i'rabu 'alaiha. Ya, maka karena dia itu isim, maka berlaku i'rab bagi la tersebut. Maka bagaimana i'rabnya? Fahiyasmun bima'na ghairin majrurun bikasratin muqaddaratin 'alal alifi. Maka pada saat itu la adalah isim dengan makna ghairu yang majrur dengan kasroh yang ditakdirkan di atas alif yang ada pada la. Wala mudhafun maka la tersebut menjadi mudhaf wa kitabin mudhafun ilaihi dan lafat kitabin itu mudhaf ilaih. Ya ini adalah perbedaan pendapat dalam mengi'rab bila kitabin. Kita kembali ke atas. Qala Ibnu Malikin, maka Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam Alfiyah beliau bait ke 197 amala inna ja'al lila ya jadikanlah bagila itu amalan inna ila akhirih dan seterusnya ai ij'al amala inna thabitan lila fi nakiratin jadikanlah amalan inna itu ditetapkan bagila namun ketika dia masuk kepada isim nakirah ai yakunusmuha wa khobaruha nakirotaini. Yaitu isimla dan khobarla itu sama-sama nakiroh. Sawaan ja'at mufrodatan au mukarrorotan. Baik la tersebut itu datang sendiri ataupun datang berulang walam yadhkuri wa wathalitha. Di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala hanya menyebutkan syarat pertama bagi la yang beramal seperti atau la nafialil jinsi supaya dapat beramal seperti amalan inna, itu hanya menyebutkan syarat pertama. Beliau tidak menyebutkan syarat kedua dan ketiga. Wa qad yustafadu syartu tsani mimma sayati. Dan syarat kedua dari lanafiyah lil jinsi supaya dapat beramal seperti amalan laisa itu dapat diambil faidahnya atau dapat dipahami dari yang akan datang. Kemudian kita lanjutkan ahwalusmi la ya keadaan-keadaan dari isim la. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullah ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-198 dan bait yang ke-199. Di mana Ibnu Malik rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Fansib biha mudhafanau mudhari'ah, wa ba'da dhakal khabaradhkur rafi'ah. Ya. Maka di sini beliau mengatakan, maka nasobkanlah dengan la tersebut isim la yang berupa mudhof. Ya, jadi kalau isim la-nya berupa mudhof tetap nasobkan. Au mudhari'ah atau nasobkan dengan la tersebut isim yang menyerupai mudhof. Ya, jadi ketika isim la itu mudhof atau sesuatu yang menyerupai mudhof, itu dinasabkan. Wa ba'da dzakal khabara udzkur rafi'ah. Dan setelah isim la itu sebutkanlah khobar la itu dalam keadaan rafa. Yang merofakkan ya la tersebut. Kemudian beliau melanjutkan bil mufrada fatihan kala haula wala quwwata dan susut susunlah ya susunlah isimlah yang mufrad itu fatihan ya ingat ketika mufrad bukan musanna atau jamak maka di sini isyaratnya itu bahwa isim la nafiyah lil jinsi ketika mufrad itu tetapkan sebagai fathah artinya mabni dengan fathah Contohnya apa? La haula wa la quwata. Maka haula dan quwata itu mabni dengan fathah. Kita lanjutkan. Ismulan nafiyati lil jinsi lahu thalathu halatin. Isim bagi la nafiyah lil jinsi itu memiliki tiga keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yakuna mudhafan. Bahwa isim la itu berupa mudhaf. Atau apa maksudnya? ay mukawwanan min ini Yaitu tersusun atas dua kata. Yaitu mudhaf dan mudhaf ilaihi. Kemudian udhifatil ula ila thaniyati. Kata yang pertama yaitu mudhaf disandarkan kepada kata yang kedua, yaitu mudhaf ilaihi. Contohnya apa? Nahwu la amala khairin dha'i'un. Tidak ada perbuatan kebaikan yang sia-sia. Maka isimlanya itu mudhaf, yaitu amala. Amala ini disandarkan kepada kata yang kedua, yaitu mudhaf ilaihi khairin. Ini keadaan yang pertama bagi isim la nafiyah lil jinsi. Athaniyatu keadaan yang kedua an yakuna syabihan bil mudhafi. Yaitu ketika isim la itu berupa susunan yang serupa dengan mudhaf. Atau apa maksudnya sesuatu yang serupa dengan mudhaf? Ai muallafan min kalimataini. Sama tersusun atas dua kata. Lil ula ta'alluqun bithaniyati. Dan kata yang pertama itu memiliki keterkaitan atau hubungan dengan kata yang kedua. Ghoirol idhofati. Ya, tapi ta'alluknya, keterikatannya itu bukan merupakan hubungan idhofah. Jadi asal ada keterikatan, dan itu bukan idhofah, itu dikatakan sebagai sesuatu yang serupa dengan mudhof. Contohnya apa? Nahwu la'asiyan abahu muwaffaqun. La'asiyan abahu muwaffaqun. Tidak ada orang yang durhaka kepada ayahnya, itu akan mendapatkan taufik. Ya, atau orang yang durhaka pada ayahnya tidak akan mendapatkan taufik. Maka asiyan abahu, ya bahkan ada tiga kata di situ, itu merupakan susunan. Ya, susunan. Atau kita lihat asiyan dan aba saja. Antara asiyan dan aba itu dua kata, kemudian dua kata tersebut memiliki keterikatan. Namun keterikatannya itu bukan berupa idhofah. Ya, kita tidak mengatakan asian adalah mudhof, apa adalah mudhof ilaihi, tidak. Tetapi apa ikatannya? Asian itu adalah ya, isim, isim fa'il. Kemudian aba itu adalah maf'ulun bihi bagi isim fa'il. Ya, ada ikatan, tapi ikatannya bukan idhofah. Atau contoh yang lain, la muqassiran fi amalihi mamduhun. Ya, tidak ada orang yang lalai dalam pekerjaannya itu terpuji. Maka antara muqassiran dan fi amalihi itu ada keterikatan. Namun keterikatannya bukan idhofah. Ya, bukan idhofah. Maka di sini asian abahu dan muqassiron fi amalihi itu contoh dari syabihun bil mudhafi. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Minal furuqi bainal mudhafi wasyabihi bil mudhafi dan di antara perbedaan antara mudhaf dan sesuatu yang diserupakan dengan mudhaf annasyabiha munawwanun. Ya bahwa sesuatu yang serupa dengan mudhaf itu bertanwin. Contohnya apa tadi? La asian. Asian tadi bertanwin, bukan la asia. Atau la muqassiron. Muqassiron tadi bertanwin, bukan la muqassir. Wal mudhafu wal mudhafa ghairu munawwanin. Dan mudhaf itu tidak bertanwin lil idofati karena idofah tadi la amala khairin amala itu tidak bertanwin wa yashtarikani fi annahuma mu'rabani walaupun keduanya baik mudhaf dan syabih bil mudhaf itu sama-sama mu'rab ya bedanya hanya bertanwin dan tidak bertanwin kita kembali ke atas Wa hukmu lismi fi hadainil halaini an-nasbu lafdhon. Maka hukum isimla pada dua keadaan ini yaitu baik ketika berupa mudhof atau ketika berupa syabihun bil mudhof, sesuatu yang serupa dengan mudhof. Itu apa hukum i'rab isimnya? An-nasbu lafdhon. Yaitu nasab secara lafat. Ya, bukan secara mahal tetapi secara lafadznya. Wan nasibu huwa la. Yang menasobkan uh, isim la itu adalah la itu sendiri. Asalithatu keadaan ketiga bagi isim la an yakuna nasmuha mufradan. Yaitu ketika isimnya itu adalah mufrad. Apa maksud mufrad di sini? Ai kalimatun wahidatun yaitu hanya satu kata saja. Tadi mudhof mudhof ilaihi dua kata. Syabihun bil mudhof itu juga dua kata atau bisa lebih. Nah, kalau mufrod ini hanya satu kata. Fal muradu bil mufradi huna maka yang dimaksud dengan mufrod di sini ma laisa bimudhafin wala syabihin bil mudhafi. Yaitu bukan sesuatu yang berupa mudhaf atau bukan juga sesuatu yang serupa dengan mudhof. Maka di sini definisi mufradnya selama bukan mudhof dan bukan sesuatu yang serupa dengan mudhof itu masuk dalam definisi mufrad di sini. Satu kata. Fayadkhulu fihil mufradu. Nah ini ada pengulangan istilah mufrad tapi maknanya berbeda. Maka masuk dalam definisi mufrad di sini itu mufrad ya. Sama-sama mufrad tapi artinya berbeda. Maka masuk dalam definisi mufrad di sini mufrad. Nah, mufrad yang ini itu adalah mufrad yang bukan musanna, bukan jamak. Ya, contohnya apa? Nahwu la sururo imun, Tidak ada kebahagiaan yang kekal. Ya, maksudnya di dunia. Maka di sini kata sururo itu mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Itu masuk dalam definisi mufrad dalam keadaan yang ketiga ini. Wa jam'u taksiri. Dan jamak taksir juga masuk dalam definisi mufrad di sini. Ya, karena satu kata. Nahwu contohnya la kawakiba toli'atun. La kawakiba toli'atun tidak ada bintang-bintang yang muncul. Maka kawakiba itu jamak taksir. Ya, jamak dari kaukabun. Tapi karena ini hanya satu kata, berarti masuk dalam mufrad di sini. Wal muthanna, dan isim muthanna juga masuk dalam definisi mufrad dalam al-halatu thalithah ini. Nahwu contohnya, la ditaini mujtami'ani la mujtami'ani. Tidak ada dua hal yang bertentangan itu akan berkumpul. Maka ini itu musanna. Ya, dari kata ditun Maka di sini mansub dengan ya ya dan dia hanya terdiri dari satu kata maka masuk dalam mufrad di sini wa jam'ul mudzakkaris salimi dan jamak muzakkar salim. Ya ingat penulis buku ini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menguatkan cara membaca jam'ul mudzakkari salimi bukan as-salimu karena yang selamat itu muzakkarnya ya atau mufradnya bukan jamaknya. Maka as-salimi menjadi sifat bagi al-mudzakkari. Ya ini perbedaan pendapat saja. Dan jamak mudzakkar salim juga masuk dalam definisi mufrad di sini. Ya, contohnya apa? La mutanafisina fil khairi nadimuna. Ya tidaklah orang-orang yang berlomba pada kebaikan itu akan menyesal. Maka mutanafisina itu jamak mudzakkar salim dari mutanafisun. Ya dia mansub dengan ya, tetapi dia hanya terdiri dari satu kata maka dia masuk dalam mufrad di sini. Kemudian wa ma jumi'a bi alifin wata'in Dan apa-apa yang dijamakkan dengan alif dan ta. Atau kita juga mengenalnya sebagai jamak muannats salim. Ya, tetapi definisi wa ma jumi'a bi alifin wata'in dianggap lebih akurat. Contohnya apa? Nahwu la mutabarrijati muhtaromatun. La mutabarrijati muhtaromatun. Ya, ini dibaca dengan uh, tanpa tanwin. Ya, ada perbedaan pendapat di situ. Tidaklah wanita-wanita yang bersolek itu akan dihormati. Maka mutabarrijati di sini itu Eh, eh, jamak muannas salim atau wa ma jumi'a alifin wata'in asalnya asalnya mutabarrijatun. Tetapi masuk dalam mufrad di sini karena hanya terdiri atas satu kata. Kita kembali atau kita lanjutkan wa hukmul ismi fi hadzal hali annahu yubna ala ma kana yunsabu bihi. Ya. Wa hukmul ismi fi hadal hali annahu yubna ala ma kana yunsabu bihi. Dan hukum isim, isimla untuk keadaan ini, bahwa isimla itu mapeni dengan tanda nasabnya Ya mapeni dengan tanda nasabnya Artinya apa? Kalau seperti tadi sururo, ya itu nasobnya dengan fathah. Tetapi mabni berarti tanpa tanwin. Kawakiba. Ya, dia nasob dengan fathah, tapi karena dia eh mamnu minasor, ya dia tetap fathah. Kemudian didaini, ya dia mabni dengan ya, yaitu tanda nasobnya. Lalu mutana visina. mabni dengan ya tanda nasobnya. Kemudian la mutabarrijati. Ya dia mabni dengan tanda nasabnya yaitu kasroh. Kita lihat catatan kaki. Ay yubna alal fathi au ma yanubu anil fathati. Maksudnya adalah mabni dengan fathah atau mabni dengan apa saja yang menggantikan fathah. Kita tahu hukum asal nasab itu fathah. Ya, Tanda nasab yang lain itu adalah pengganti bagi fathah. Wa qad yubna 'ala dhammil 'aridi. Ya, tetapi terkadang ada kondisi di mana isim la itu mabni dengan dhamma. Ya, secara insidental kadang-kadang. Kapan itu? Idza kana smula huwa kalimatu ghairu wa nadhiratuha yaitu ketika isimla itu berupa kata ghairu atau kata-kata yang ya, serupa dengan ghairu. Kama huwa madhkurun fi babil idhofati. Nah, kita sebagaimana ini sudah disebutkan dalam bab idhofah. Kita tahu dalam idhofah ghairu itu memiliki kekhususan kalau mabni dengan dhommah. Ya, kita ketika mengucapkan ghairu itu kita meniatkan mudhof ilaihinya. Ya, contohnya apa? Qabattu asyratan la ghairu. Ya qabattu ashrotan la ghairu. Saya menggenggam sepuluh dan tidak selainnya. Ya, maka di sini ghairu di sini itu mabni dengan dhammah. Fa ghairu ismula mabniyun 'ala dhammi. Maka ghairu adalah isim la yang mabni dengan dhammah fi mahalli nasbin, tetapi menempati kedudukan nasab. Wal khobaru mahdhufun dan khobarnya itu dihapus. Ai laisa ghairuha maqbudun. Artinya selain yang sepuluh tersebut itu tidak digenggam. Wa syartu dzalika dan syarat ghairu itu mabni dengan dhammah an yuhdhafal mudhafu ilaihi yaitu mudhaf ilaihnya harus dihapus mudhaf ilaih bagi ghairu wa yunwa ma'nahu dan maknanya itu diniatkan jadi setelah ghairu itu ada mudhaf ilaihi itu dihapus tapi diniatkan maknanya wa tawdihu dhalika fil babil madhkuri insyaallah dan penjelasan mengenai hal ini itu dalam bab yang sudah disebut tadi, yaitu bab idhofah insya'allahu. Kita kembali ke atas. Fal mufradu wa jam'u taksiri yubnayani alal fathi. Maka isim mufrad dan jamak taksir itu mabni dengan fathah. Fi mahalli nasbin, menempati kedudukan nasab wal muthanna wa jam'ul mudzakkari salimi yubnayani 'alal ya'i dan muthanna dan jamak mudhakkar salim itu mabni dengan ya. Tadi contohnya eh, ini kemudian mutanafisina. Kemudian wama jumi'a bi alifin wa ta'in yubna 'alal kasri dan apa-apa yang dijamak dengan alif dan ta atau jamak muannas salim itu mabni dengan kasroh. li annahul aslu fi hadal jam'i. Ya. Karena kasroh itu adalah asal bagi jamak muannas salim. Ya, jadilah mutabarrijati. Karena asalnya jamak muannas salim itu mabniyah dengan kasroh. Wa yajuzu bina'uhu 'alal fathi dan boleh mabni dengan fathah. Berarti boleh dibaca la mutabarrijata muhtaromatun. Ya, ada yang membaca demikian. Ini perbedaan pendapat saja. Wa illatul bina'i fi hadhil hali tarakkubula ma'asmiha mithla tarkibi khomsata asyara. Dan illah atau penyebab Kenapa dalam ke keadaan yang ketiga ini, yaitu ketika isim la itu satu kata saja, mufrad, itu mengapa mabni? Karena tarok kubula, susunan la, dan isim la, itu serupa dengan susunan khomsata asyara. Ya, jadi la dan isim la itu serupa susunannya dengan khomsata asyara. Itu mabni dengan fathah semua. Wa yu'ayyidu dhalika annahu idha fusila baina la wasmiha walau bil khobari zalal bina'u. Dan yang menguatkan hal itu bahwa mapeninya la dan isim la itu serupa dengan khomsata asyara, jika antara la dan isimnya itu ada perantaraan, ya disisipkan ada sisina ada sisipannya ada penyisipnya ya walaupun yang menjadi sisipan itu khobar ya diperantarai ol antara la dan isim la itu khobar zalal bina'u maka mabninya akan hilang ya kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi la fiha ghaulun. Ya la fiha ghaulun. Maka karena antara la dan ghaulun ada khobarnya yaitu fiha, mabninya hilang. Dia kembali menjadi mu'rob, tanwin, ghaulun. Waqila dan juga ada ulama nahwu yang mengatakan illatul bina'i tadammunu makna minil ada juga ulama yang mengatakan sebab mabeninya bagi isim la yang berupa satu kata saja karena la tersebut itu mengandung makna min yang istighraqiyah yaitu keseluruhan. Wahada wajihun dan ini juga pendapat yang sah. Mengapa? Li'anna tadammuna lismi ma'nal harfi illatun lil Karena ketika isim itu mengandung makna huruf, itu menjadi illah atau sebab atas mabeninya isim tersebut. Ya, jadi ketika ada suatu isim mengandung makna huruf, itu dapat menjadi illah atau sebab di mana isim tersebut menjadi mabni. Ala ma dzakaruhu fi babil mu'rabi wal mabni. Ya mabni. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama nahwu dalam awal ah, alfiyah ini, yaitu bab al-mu'rabu wal mabni. Al-mu'rabu wal mabni. Karena di awal alfiyah ini kita tahu ada bait walismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Jadi isim itu ada yang mu'rab dan ada juga yang mabni. Lalu dikatakan li syabahin minal hurufi. Ya, karena adanya keserupaan dengan huruf. Itu yang dimaksud di sini. Wattarkibu laisa illatan lil bina'i. Dan susunan yang seperti khamsata asyara tadi, itu bukan merupakan illah bagi bina. Wa innama huwa illatun lil bina'i alal fathi wahdahu. Dan susunan seperti itu hanya menjadi illah bagi mabni dengan fathah saja. Ya, tidak dapat dijadikan illah bagi mabni yang selain dengan fathah. Karena khomsata asyara itu mabninya dengan fathah. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Fansib biha mudhafan ila akhirihi. Ya, nasabkan dengan la nafiyah lil jinsi, itu mudhaf. Artinya isimlah yang berupa mudhaf. Ai insib bila al-mudhafa wal mudhari'a lahu. Dengan la nafiyah lil jinsi itu nasabkan mudhaf dan yang mudhari' dengan mudhaf. Apa yang dimaksud dengan mudhari' dengan mudhaf? Ai al-musyabiha lahu, yaitu yang serupa dengan mudhaf. Wa dan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala Wa ba'da dzakal khabar dzkur rafi'ah. Ya dan setelah isim la sebutkanlah khabar la itu dengan rafa. Ai ba'dal mudhofi wal musyabbahi bihi udhkuril khabara rafi'an lahu. Yaitu setelah mudhof dan yang serupa dengan mudhof itu sebutkanlah khobar dengan marfu. Apa yang memarfukkan warrafi'u lil khobari huwa la. Yang merofakkan khobar itu adalah la. Fahiya amilatun fil juz'aini. Dan la nafiya lil jinsi itu beramal bagi dua bagian yaitu isim la dan khobar la. Kabaqiyatin nawasikhi. Sebagaimana nawasikh yang lain. Wa yustafadu min qawlihi dan dapat dipahami atau diambil faidah dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ba'da annahu la yajuzu taqdimul khabari 'ala lismi. Dapat diambil faidah bahwa tidak boleh untuk mendahulukan khobar dari isimnya. Wa huwa syartun fi amaliha dan itu merupakan syarat bagi lana fi'alil jinsi untuk dapat beramal seperti amalannya inna. Kama takot dama fi syarhil baitil awwali. Sebagaimana telah berlalu pada penjelasan bait yang pertama. Maksudnya bait yang pertama dari bab ini, berarti bait ke-197. Wa dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala warakibil mufrada fatihan dan tetapkanlah bagi isimla yang mufrad yang satu kata itu fathah ai rokki bismalal mufrada ma'ala mabniyan alal fathi yaitu susunlah isim la yang mufrad yang satu kata bersama dengan la itu tetapkan menjadi mabni dengan fathah Wa fihi isyaratun ila illatil bina'i. Dan di dalamnya terkandung isyarat bahwa itu menjadi illah bagi mabninya isimla yang mufrad. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.